Ida ubdilas Ida ubdilas mun min ismin Au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i fi jami'i i'rabihi bab badal jika isim digantikan dengan isim atau fi'il dengan fi'il maka mengikutinya selu dalam keseluruhan i'rab asyarhu penjelasan al badalu Ta'rifuhu definisinya huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Badal adalah pengikut yang dimaksudkan penyebutan hukumnya tanpa perantara. Sini ada catatan kaki nomor satu. Ai maksudnya bainahu wa baina matbu'ihi. fa al-ma'tufu biharfil atfi. Maksudnya antara matbu'nya Ya, kalau di badal berarti antara badal dan mubdal minhu itu tidak ada huruf atof. Qala Ibnu Malik fil Alfiyah berkata Ibnu Malik dalam Alfiyah at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bala wa wasitatin huwal musamma badalan. tabi ya isim tabi yang dimaksudkan penyebutan hukumnya tanpa perantara maka dia dinamakan uh, badal. Misaluhu contohnya adalah khalifatu Umar. Khalifah Umar adil yaitu khalifah itu adil yaitu Umar. I'rabuhu i'rabnya adalah fi'lun madin, fi'l madi Al-Khalifatu fa'ilun pelaku Umar Umaru badalun minal khalifati tabi'un Umar irabnya badal bagi khalifah tabi' ya. tabi'un lahu fi irabihi mengikuti baginya irab khalifah Waqad ata tafsiran wa tabayinan lahu maka setelah itu datang ya setelah khalifah itu datang Eh, tafsirnya dan penjelasannya bagi khalifah yaitu Umar. Jadi Umar itu badal menjelaskan khalifah yang dimaksud. Wahwal maksud wahwal maksudu bil hukmi wahwal adalu yaitu sesuatu yang dimaksudkan <clears throat> dengan penyebutan hukum dan dia adalah adil Yang maksudnya Umar itu adil khalifah itu adil Umar dan khalifah itu setara dzukira lafzul khalifati al المبدل minhu tamhidan dan ya sungguhnya lafaz khalifah itu memiliki nama yaitu mubdal minhu sedangkan Umar itu badal dan lafaz mubdal minhu yaitu khalifah itu tamhidan sebagai pengantar saja karena jika dikatakan adalah al khalifah kita sudah paham ya yaitu Umar ya Khalifah adil yaitu Umar jadi Umar dan Khalifah itu bisa saling menggantikan anwa'ul badali macam-macam badal qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajur Masun Haji wa huwa arbatu aqsamin badalu syai'in min syai' wa badalu ba'di min kulli wa وبدل istimali wa badal itu ada empat pembagian yang pertama badal seluruh untuk seluruh badal sebagian untuk seluruh badal istimal badal pencakupan badalul ghalat badal untuk meralat nahu qawlika seperti perkataanmu qama zaidun akhuka wa akaltu raghif as-sulusah berkata berdiri Zaid yaitu saudaramu eh, ini bada badal syai min syai wa akaltu raghif as-sulusah aku makan roti sepertiganya nah ini bada badal ba'd min qul wa nafa'ani Zaidun ilmuhu dan bermanfaat bagi Gus Zaid yaitu ilmunya ini badal istimal wa ra'aitu Zaidan al farosa aku melihat Zaid oh, salah maksudnya kuda nah, ini badal istimal badal golat. aradta an taqula al-faras maksudnya aku melihat Zaid eh maksudnya kuda aradta an taqul engkau sebenarnya menginginkan menginginkan mengatakan al-faras faghalat faghal faghalitta fa'abdal tazai dan minhu. Namun engkau salah mengucap dan mengganti mengganti menjadi zaid. Ya. Awalnya dia ingin mengatakan itu faros, tapi salah ucap hmm, dia mengatakan itu zaidan. Maka kita datangkan pada gulat yaitu al faros untuk meralat kali kata zaid dan menggantinya dengan al kuda. Asyarhu penjelasan summa syara al-musannifu fi bayani aqsamil badal wahya arbatu aqsamin. Kemudian penulis, penulis memulai menjelaskan pembagian badal yaitu ada empat macam. Ahaduha yang pertama badal syai' min syai'. Badal seluruh untuk seluruh. Ai badal syai'in min syai'in musawin lahu fil makna bi an takuna dzatul badali hiya dzatul mubdali minhu maksudnya dari badal syai seluruh untuk seluruh seluruh yaitu bagi yaitu antara zat badal dengan zat yang dibadali atau mubdal minhu itu merupakan zat dan memiliki makna yang sama wa yusamma indal jumhuri dan bada syai' syai' menurut jumhur itu dinamakan badal badal badal kulli minakul yaitu badal seluruh untuk seluruh nahu qalihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Fakalimatus surat asaniyatu badalu kulli minas suratil ula. Maka kata as-sirata yang kedua itu merupakan badal serul badal kulli ya merupakan badal bagi lafaz as-sirata yang pertama. لأن الصراط الذين أنعم الله عليهم هو عين الصراط المستقيم karena bahwasannya jalan yang Allah beri nikmat atas mereka yaitu adalah jalan yang lurus yang dimaksud pada ayat sebelumnya wanahu qawlika dan contoh firman Allah Ta'ala qama zaidun akhuka Zaid telah berdiri yaitu saudaramu fakalimatu akhuka badalun min Zaidin badalu kulli min, min kulli min kullin li'anna al-akha huwa nafsu Zaidin maka kata akhuka yaitu badal dari Zaid yaitu badal kulli al kull karena saudara laki-laki yang dimaksud adalah diri Zaid sendiri Sini ada catatan kaki yang kedua wa qad yubdilul fi'lu li fi'li terkadang fi'il bisa dibadalkan dengan fi'il seperti firman Allah taala wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adabu Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, niscaya dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af al adab ya, dia akan digan dilipat gandakan azabnya maka waman yaf'al ya yaf'al itu isim fi'il syarat ya. barang siapa yang melakukan ini maka jawab syaratnya fi'ilnya yalqa yalqa di sini majzum yalqa di sini majzum sebagai jawab syaratnya yalqa asama niscaya dia akan mendapatkan dosa Nah, ini fiil ini ada badalnya yaitu badalnya yudha'af ya, dilipat gandakan. Dia badal bagi yalqa. Yalqanya mazum maka badal badal fiilnya juga mazum yaitu yudha'af. Maka yalqa dan yudha'af ini bisa saling menggantikan. Semisal man yaf'al yudha'af asama. Barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya dia akan dilipat gandakan dosanya kita tukar yalqalahul azab niscaya baginya akan mendapatkan azab jadi yudha'af dan yalqa itu saling membadal saling menggantikan selanjutnya asani yang kedua badaloba din min kulli badal sebagian untuk seluruh huwa an yakuna fihil badalu juz'an minal mubdali minhu yaitu ya, badalnya merupakan bagian dari mubdal minhu-nya Nah, contohnya kumil laila illa qalila nisfahu di surat Al-Muzammil ayat 2 sampai 3 فكلمة نصفه بدل بعض من الليل لأن لأن نصف جزء من الليل maka kata nisfahu itu badal sebagian untuk seluruh yaitu al-lail malam li'annan li'annan nisfa juz'un minal lail karena nisfa yaitu setengah itu merupakan bagian dari al-lail merupakan bagian dari uh, malam. Wanahu kolika dan seperti contoh perkataanmu akal turrogi fasulusahu. Aku makan roti sepertiganya. Dan contoh yang lain wa'jabani zaidun yadahu. Mengagumkan aku Zaid yaitu tangannya. Fakullu min sulusahu wa yadahu badalu ba'din min kullin. Maka kata sulusah dan yadah dan yadu itu merupakan badal sebagian untuk seluruh untuk untuk masing untuk masing-masing dari kata ar dan Zaid. Ya. Itu adalah contoh badal sebagian untuk seluruh. asalis yang ketiga badalul istimal, badal pencakupan. وهو أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الجزئية وكلية نحو قولك نفعني زيد علمه وعجبني بكر ثوبه Badal istimal ya adalah antara badal dan mubdal minhunya itu terikat bukan dengan sebagian atau bukan dengan secara sebagian atau seluruh. Semisal firman Allah Ta'ala, semisal contoh perkataanmu, mem, mem, bermanfaat bagiku Zaid, yaitu ilmunya. Wa'ajabani bakrun saubahu, menakjubkan aku bakar, yaitu pakaiannya. Fakul min ilmuhu wa thawbuhu badalun istimalin. Maka setiap kata ilmuhu dan thawbuhu itu merupakan badal istimal, badal pencakupan. Wal badalu huna laisa huwal mubdala minhu kama huwa fi badali kulli min, min kulli. Dan badal di sana tidak bukan merupakan bagi sebagian atau bagian keseluruhan ya dari mubdal minhu seperti di dalam konsep badal kulli minal kulli seluruh untuk seluruh walaisa juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu kama huwa fil badali ba'din minakul min kulli dan juga ilmuhu dan saubahu juga bukan sebagian ya secara hakikat dari bagian mubdal minhunya seperti pada konsep badal sebagian untuk seluruh. Jadi ilmuhu dan saubuhu itu terikat bukan karena si badal dan mubdal minhunya itu merupakan bagian baik se sebagiannya atau seluruh namun terikat dengan suatu pencakupan ya ilmuhu itu mencakup zaid taubuhu bajunya atau pakaiannya itu mencakup pakaiannya eh, Zaid. Namun di sana ada irtibat, ada ada hubungan antara badal dan mubdal minhu ghairu juz'iyah bukan karena juz'iyahnya sebagiannya atau kuliah atau seluruhnya. Yang keempat, rabi'u badalul ghalat, badal untuk meralat anil lafdil ladhi huwa ghalatun wa huwa al mubdalu minhu. Maksudnya adalah badal dari lafaz yang dia adalah salah yaitu mubdal minhu. Mislu qawlika semisal perkataanmu Ra'aitu Zaidan al-farsa. Aku melihat Zaid eh maksud mak, eh salah maksudnya kuda. Arata antakula ra'aitul farasa. Engkau hendak mengatakan aku ingin aku melihat kuda. Fagol fa fal fagolilta namun engkau salah fakulta dan engkau mengatakan zaidan summa nataqta bis fakulta al farasa kemudian engkau ucapkan dengan yang benar, maka kemudian engkau mengatakan al-faros, kuda. Wal ahsanu fi hadza an ta'ti ma'ahu bibal fataqulu ra'aitu zaidan balil farasa. Dan yang paling baik untuk hal ini engkau mendatangkan mendatangkan bersamanya huruf bal. Kemudian engkau katakan ra'aitu Zaidan bal al-farasa. Aku melihat Zaid eh salah maksudnya atau akan tetapi al faras yaitu kuda. Di sini catatan kaki i'rabnya roa itu fi'lun fi'lun wa fa'ilun zaidan maf'ulun bihi mansub objek mansub bal harfu atfin